Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah Allah telah mengumpulkan kita di Kendari di masjid Al-Akbar di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang mana pada kesempatan petang ini kita akan memberikan beberapa kalimat, dua kalimat dari apa yang Allah berikan kepada kami dari Al-Quran was Sunnah. Maka sesuai dengan tema hikmah yang bisa kita petik dari petaka ataupun al-qada wal qadar maka ketahuilah ya ibadallah diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis bab pertama babul iman di hadis number one nomor satu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar di saat datang kelompok dari Irak yang mengadu kepada Ibnu Umar dan mereka para tabi'in maka mengadu kepada Ibnu Umar bahwa di Irak ada rojul mubtadi yang bernama Ma'bad al-Juhani yang mana mereka mengatakan bi Allah la ya'lamul ghaiba wal amru unuf bahwa Allah tidak mengetahui perkara yang akan terjadi ucapan kufur Allah tidak mengetahui kodok yang baik dan yang kodar yang buruk maka al-amru unuf maknanya perkara itu hanya diketahui di saat akan terjadi maka berkata Ibnu Umar, "Ana bariun minhu wa hum minna bura'a." Aku berlepas diri dari pemikiran itu karena kufur. Menyatakan Allah tidak mengetahui perkara yang akan datang dan yang telah lampau. Maka aku Ibnu Umar berlepas dari mereka. Dari Ma'bad al-Juhani. Telah dikafirkan oleh para ulama di zamannya. Wahum minna buro'a. Dan mereka lebih berlepas diri daripada aku, ahli sunnah ini. Kemudian sambil membantah ucapan Ma'bad al-Juhani, maka Ibnu Umar meriwayatkan hadis yang asalnya muttafaqun alaih diriwayatkan afwan yang asalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis yang pertama dari Kitabul Iman meriwayatkan dari bapaknya An Abi berarti Umar ibn Khattab berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala wasallam tentang hadis Jibril yang ma'ruf maka the point is, poinnya pendalilannya di sini adalah di situ disebutkan Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Fa'akhbirni anil iman." Maka ya Rasulullah kabarkan, kabarkanlah kepadaku tentang definisi al-iman. Dijawab oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Bahwa iman itu disebutkan enam antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk minabil qadari khairihi wa syarrih. Bahwa iman itu ada enam dan poin pendalilannya di akhir karena perkara rukun iman sudah dihafal di akhir disebutkan dan beriman kepada qada yang baik dan qada yang buruk. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sahih ini dari Umar Ibn al Khattab menjadi pendalilan bagi kita bahwa kehidupan di dunia ini barakallahu fikum semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dipanjangkan usianya yang barokah, kulu amin. Maka dari hadis ini bahwa kehidupan seluruh manusia di muka bumi ini tidaklah statis. Tidaklah dalam keadaan satu keadaan. Tetapi dia itu berelief. Tetapi dia itu kadang di atas dan kadang di bawah. Tidak seperti dinding-dinding yang statis ini ataupun rata. Tetapi kehidupan kita di dunia ini berelief seperti seng yang bergelombang yang paling dekat di sini ataupun seperti keadaan ombak yang kadang pasang dan kadang surut, maka itulah kehidupan di dunia. Maka orang yang hidup di dunia, seperti pepatah Indonesia mengatakan, dunia itu bagaikan roda yang berputar. Kadang kita di atas dalam keadaan jaya raya, gemah ripah loh jinawi. Dan kadang kita dalam keadaan di bawah dan tertindas oleh roda tersebut dalam keadaan miskin dan papa, dalam keadaan kenestapaan, dalam keadaan kefakiran, maka itulah keadaan dunia yang mana kalau tadi bahasa Indonesianya dunia itu bagaikan roda yang berputar kadang kita di atas dan kadang kita di bawah tertindas maka di pepatah Arab lain lagi ad yaumun laka wa yaumun alaik. Bahwa dunia itu hari ini bersamamu menjadi temanmu. Menjadi kebaikan bagimu. Wa yaumun alaik. Dan suatu hari dunia itu menjadi musuhmu. Meninggalkanmu. Dan bahkan menindasmu. Dan begitu pun in English. Ada juga pepatah yang mengatakan, The life is never flat The life, kehidupan dunia ini, never flat. Tidak pernah rata seperti tembok yang kita lihat di depan kita rata. Tidak. Tetapi seperti di dalam hadis tadi, wa an nu'mina bil khairi wa syarri. Kita beriman kepada kodok yang baik yang Allah ciptakan untuk kita dan kepada kodok yang buruk yang Allah ciptakan untuk kita pula. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah. Di saat kita mengetahui bahwa the life is never flat. Adunya yaumun laka wa yaumun alaik. Bahwa dunia itu kadang kamu berada di atas bagaikan roda dan kadang kamu tertindas di bawah. Maka kehidupan di dunia yang tidak pernah statis ini kita mensikapinya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib ibnu Sinan. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ajaban, ajaban li amril mu'min." Ajaban dalam keadaan mansub karena hal ajaban. Hal keadaan seorang muslim yang unbelievable, yang ajib, tidak masuk akal. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mukmin. Perkara yang sangat menakjubkan bagi seorang mukmin. Ida asabathu syarra syakara. Wa ida asabathu darra sabara. Fakana khairun lahuma. Falaisa dalika ila li mu'min. Maka sangat menakjubkan unbelievable bagi sifat dari seorang mukmin. Jika dia oleh Allah diberikan kodok yang baik, ida asobat husara syakara, maka dia mengeluarkan pedang dari pedang syukur. Di saat dilimpahkan rizki, diberi istri-istri yang salehah, the first, the second, the third, the fourth juga, yang keempat, dan mempunyai anak-anak yang banyak, yang saleh dan salehat, dipanjangkan umurnya yang diberkahi, semakin dia tua semakin dia merunduk, bagaikan ilmu padi, yang padi itu jika kita melihat menguning, dan bulir-bulirnya penuh dengan usia yang panjang, maka semakin merunduk takut kepada Allah. Maka di saat kita dalam keadaan yang demikian, kita mengeluarkan pedang kesyukuran. Lalu apa faidahnya kata Nabi? Fakana khairan lahu, maka faidah bagi dia kebaikan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan kodok yang baik kemudian bersyukur, maka Allah akan memberikan over and over again. Allah akan memberikan pahala yang besar, kenikmatan yang melimpah ruah. Seperti Allah berfirman di dalam surat Ibrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka di dalam ayat ini disebutkan jika kalian mensyukuri dari nikmat aku la azidannakum. Kalimat la azidannakum di sini ada lam mau lil qasam. Maknanya Allah bersumpah pasti azidannakum dan azidanna fi'lun mudore yang mabni alal fatah dikarenakan nun taukid as-sakilah memberikan makna taukid penegasan dari Allah la azidannakum maka pasti bagi mereka orang-orang yang mensyukuri nikmatku la azidannakum kami pasti akan memberikan over and over again more and more again tambahan di atas kenikmatan yang ada maka ini kata Nabi, ajaban li amril mukmin. Diberi kenikmatan bersyukur menggunakan senjata syukur, maka semakin jaya, semakin kaya raya. Alhamdulillah. Dan kebalikannya, fain asabat dharra namun jika suatu hari seperti tadi dunia yang berputar, dia tertindas di bawah, maka dia mengeluarkan pedang senjata pamungkasnya as-sabr. Dalam keadaan bersabar dari kodok yang buruk. Maka berkata Nabi, Fakana khairan lahu. Maka bagi dia kebaikan padanya. Maka dari hadis yang agung ini barakallahu fikum. Kita harus mengetahui situasi dan kondisi yang menimpa kita. Dari sarok, dari dorok, maka di saat kita tertimpa musibah, di sini poin pendalilannya kita mengeluarkan pedang kesabaran. Dan pembahasan tema kita adalah mengambil hikmah dari asara dari kodok yang buruk dari musibah-musibah yang ada. Maka perlu diketahui pula di dalam ayat di dalam surat Al-Baqarah Allah telah menjanjikan kepada seluruh hambanya dan makhluknya bahwa Allah pasti akan memberikan ibtila, memberikan imtihan, memberikan ujian, memberikan testing untuk seluruh makhluk-makhluknya. Maka Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin." Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Di dalam ayat ini Allah berfirman wala nabluwannakum. Seperti tadi i'rabnya sama, maka wala nabluwannakum lab wala nabluwannakum lam di sini mau lil qasam. Allah bersumpah. Namun sumpahnya mahduf, tidak terbaca di Al-Qur'an. Wala nabluwanna. Nabluwanna filun mudore yang mansub. Karena mabni. Afwan bukan mansub. Mabni alal fatah. Dengan masuknya nun taukid. Maka memberikan makna taukid kepastian. Sehingga makna ayat ini. Wala nabluwannakum. Allah bersumpah atas dirinya. Pasti kami akan menguji dan membuat testing bagi seluruh kalian dari perkara-perkara bisaiin, minal ju' dari kefakiran dan kekurangan dari rizki-rizki paceklik wal angfus bahkan Allah mengambil dari jiwa-jiwa yang ada pada kalian dengan sakit parah wasamarot dan panen yang gagal wabashiris sabirin dan Kabar gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar atas ujian ini. Dengan menyebutkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka dari perkara-perkara yang besar dan merata bersifat global terutama di zaman pandemik COVID-19 dan yang setelahnya varian baru dari Omikron, kami merasakan. Dan sepekan yang lalu, Pembicara pun terkena Omikron. Yang mana dalam keadaan fever. Dalam keadaan panas yang tinggi menggigil. Dan otot-otot menjadi nyeri. Dan persendian pun menjadi nyeri. Kemudian ditambah dengan the sore throat ataupun panas dalam dan radang dari tenggorokan. Maka itulah alamat-alamatnya dari symptoms Omikron. Maka merata di berbagai tempat, bahkan di pondok pesantren dari murid-murid kita dan pengurus terkena semuanya. Merata istri-istri kita, anak-anak kita. Maka ini dari salah satu contoh wala nabluwannakum bisyai'in. Kata Allah, kami pasti akan menguji kalian dengan penyakit, dengan kefakiran dan yang lainnya. Maka dari penyakit yang merata ini tadi fever ataupun humma ataupun panas yang menggigil, maka ini adalah dari ujian. Maka di saat kita mendapatkan perkara-perkara di antaranya seperti itu, janganlah gundah gulana. Pertama yakini bahwa itu sudah menjadi kodok dan kodar seperti iman kita tadi. Wa annu minabil qadari khairihi wa syarrih. Kita beriman kepada kodok yang baik dan kodok yang buruk. Dan yang kedua, kita berusaha untuk menjauh dari penyebab penyakit dengan melaksanakan social distancing atau menggunakan masker jika kita bertemu di tempat-tempat umum itu sebagai sebab saja karena la yusibana ilama kataballahu lana tidak ada yang terkena penyakit kecuali memang sudah Allah takdirkan dia akan terkena penyakit maka di sini jangan gundah gulana karena di dalam hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Dan jika kita terkena dari musibah, di antaranya fever, omikron, ataupun COVID-19, maka jangan gundah gulana dan sempit dada, banyak sekali terapi yang diberikan oleh tibun nabawi oleh pengobatan ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat kita fever, demam yang tinggi, telah datang tibun nabawi, pengobatan dari Nabi yang mana telah datang hadis yang mutafakun alaih yang la syakka raiba atas kesahihannya. Diriwayatkan dari tiga sahabat. Dari Aisyah, dari Ibnu Umar dan dari Rafi' Ibnu Khudaid. Tiga sahabat meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-humma faihun minal min jahannam." Al-humma faihun minal jahannam. Fabriduhu bil ma bahwa panas fever yang menimpa seseorang itu dari uap api neraka. Maka dinginkanlah dia itu dengan air. Obatilah dia dengan air. Maka di dalam hadis ini bagaimana prakteknya? Disebutkan al-humma fever, panas yang menggigil ini dari uap api neraka. Maka dinginkan dengan air. Bagaimana prakteknya? Alhamdulillah telah datang perbuatan dari salaf kita Ibnu Abbas yang mana diriwayatkan kalau tadi mutafakun alaih dari tiga sahabat, sekarang berkesendirian Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Di mana seorang Tabi Imurid Ibnu Abbas bernama Abu Jamrah Ad-Dubai berkata, "Jalastu ma' Ibnu Abbas, aku duduk menuntut ilmu bersama Ibnu Abbas di Mekkah." Fadali kaliyom asobatnya humma. Maka suatu hari aku menggigil fever menggigil yang sangat panas. Kemudian menziarahi guruku Ibnu Abbas dan berkata, "Ibriduhu bil ma, ibriduhu bil ma." Maka dinginkan fever kamu itu dengan air, maka dimandikan dengan air. Maka inilah dari tibun nabawi, dari pengobatan Nabi yang diamalkan oleh salaf kita maka di saat kita dalam keadaan fever, jangan takut. Dan laksanakanlah isoman, isolasi mandiri dengan diantaranya melaksanakan tibun nabawi di sini dengan melaksanakan mandi. Maka itu adalah dari obat yang dianjurkan oleh Nabi. Dan yang kedua, yatanawal al-ilaj. Meminum dari obat. Bismillah. Dan obat yang diberikan resepnya oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah habbatus sauda, jintan hitam. Yang mana telah datang di dalam hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah. Habbatus sauda dawaun, firiwayah shifa'un, shifa'un likul lidah ilasam bahwa habatus sauda jintan hitam maka dia itu adalah obat penawar dari segala obat yang ada kecuali kematian. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bahwa habatus sauda dawaun likullida. Kalimat kullu yufidul umum dari berbagai jenis penyakit. Dan sekarang di era now terutama di Itihad Eropa, di United Eropa, United Europe berkumpul para dokter, maka mereka memeriksa dari habatus sauda. Mereka menyebutnya dengan the black seed. Maka diperiksa, maka mereka mengatakan karena tidak beriman kepada Rasulullah, Muhammad is the best doctor alal itlaq. Dia adalah sebaik-baiknya dokter secara mutlak dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Klasik. Kenapa? Karena Habatus Sauda, the Black Seed, setelah diperiksa, dia adalah antibiotik yang paling kuat, tidak ada bandingannya. Ampicillin, no way. Minggir. Amoxicillin 500 mg tidak ada apa-apanya. Dan itu sampai this time diakui maka ini dari pengobatan tibun nabawi dengan meminum habatus sauda. Dan begitu pun dari resep dokter boleh juga paracetamol 500 mg dan juga cefadroxil 500 mg itu juga boleh. Alhasil inilah dari beberapa perkara di saat kita tertimpa musibah maka kita menyadari bahwa la yusibana illa ma kataballahu lana. Beriman kepada Allah itu adalah kodok yang baik dan kodok yang buruk. Dan meyakini bahwa tidak akan menimpa kepada kita keburukan. Kecuali <coughs> sudah menjadi kodok yang buruk. Yang menimpa kita. Maka ini dari hikmah yang pertama. Dan dari hikmah yang kedua. di mana Allah menjadikan musibah kepada seseorang, terutama kita melihat orang ini tidak pernah lekang dari musibah. Kemarin usahanya bangkrut, bankrupt. Kemarinnya lagi istrinya meninggal. Setelah itu anaknya sakit semuanya. Dan sekarang dia terkena stroke misalnya. Paralyzed, lumpuh, setengah badan. Maka orang ini terkena musibah yang bertubi-tubi. Maka ketahuilah dari hikmah yang kedua ya ibadah Allah Bahwa bisa jadi Allah menginginkan kebaikan dunia wal akhirah kepada orang ini. Karena telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Man yusib bisayin Ida aradallahu ala rajulin bi khairin yusabbu minhu. Mangkana yuridullah bi khairin yusabbu minhu. Yusab minhu. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan ibtila ujian kepadanya. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan mengujinya. Dilihat orang ini diuji dari hartanya. Dilihat orang ini diuji dari orang-orang yang tercinta yang pergi darinya. Diambil oleh Allah orang-orang yang tercinta. Anaknya, istrinya meninggal di depan dia. Maka bisa jadi masuk kepada perkara ini. Mangkana yuridullah bihi khairan yusabu minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan menguji dia. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah, di sana ada hadis yang kedudukannya sahih li ghairi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna asyaddal ibtila al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Bahwa sebaik bahwa seberat-beratnya ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah para nabi, terutama ulul azmi minar rusul yang lima lebih berat ujiannya sumal amsal fal amsal kemudian turun kadar ujiannya tergantung kepada keimanannya semakin dia tinggi imannya semakin mendekati ujian kepada para nabi semakin dia tinggi imannya semakin besar ujian yang Allah berikan kepadanya maka dari dua hadis ini yang kami sebutkan tadi, dulu salaf introspeksi kepada dirinya di saat dalam beberapa kurun waktu tidak ada musibah yang menimpanya. Baik dari sawah ladangnya tidak pernah paceklik, baik dari rizkinya yang lancar dan dari badannya yang selalu fit, maka mereka takut Allah berarti tidak menginginkan kebaikan kepada dirinya karena di dalam hadis tadi, "Mangkana yuridullah bihi khairan yusab minhu." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan mengujinya. Dan begitu pun dari hikmah yang berikutnya bisa jadi al-qadha yang buruk yang menimpa kita justru min asbabi takfiri zunub Menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita. Maka ketahuilah ya ibadah Allah. Kita ini adalah manusia yang tidak pernah lekang daripada dosa-dosa. Maka kita bagaikan pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Dan kita meskipun orang yang menuntut ilmu mempunyai ilmu dan bertakwa misalnya akan tetap jatuh kepada dosa karena keumuman kita ini masuk kepada manusia yang tidak pernah lekang dari dosa, sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas ibni Malik berkata Anas berkata Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulubni adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun Seluruh Bani Adam itu dalam keadaan tidak pernah lekang dari dosa. Akan jatuh kepada dosa. Namun, the point is, kata Nabi kita, Wahairu al-khotoina at-tawabun. Sebaik-baiknya mereka yang tidak pernah lekang dari dosa ini jatuh kepada dosa, langsung bertaubat beristighfar. Astagfirullah al-adim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang maha agung atau bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya itu sebaik-baiknya perkara dan itu yang dicintai oleh Allah bukan kita tidak melaksanakan dosa sama sekali itu tidak bisa keluar daripada fitrah kulubni adam khoto kata Nabi seluruh yang namanya Bani Adam akan melaksanakan dosa maka lafad kullu yufidul umum memberikan makna umum seperti kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maknanya semua yang hidup di muka bumi ini pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lafat kullu di sini pun bersifat umum, semua yang berjiwa pasti akan mati. Maka begitu pun di sini. Kulub ni Adam khotok, seluruh bani Adam pasti akan mempunyai kesalahan, tidak terkecuali anyone yang keluar dari perkara ini. Semuanya masuk kepada keumuman melaksanakan dosa. Maka kita yang tidak pernah lekang dari dosa ini, dari hikmah musibah yang menimpa kita, ternyata Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dengan musibah ini, dengan kodok yang buruk ini. Maka seperti datang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma min muslimin yusabu fihil ada hatal marad illa ghafarallahu min sayyi'atih kama tahuttu asyajarah waraqaha maka berkata nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah seorang mukmin yang mana dia dalam keadaan tertimpa suatu perkara yang buruk sampai sakit, dia sakit, fever, panas, atau apa saja sakit. Maka di saat dia bersabar, Allah menghapus dosa-dosanya, kama kama tahutu asyajaratu warokoha. Seperti pohon-pohon di musim semi yang menjatuhkan daun-daunnya. Kita di negara Khot al-Istawa ataupun Ekuator Katulistiwa tidak mempunyai musim semi, namun kita mempunyai contoh pohon jati yang meranggas. Maka dia menggugurkan daun-daunnya. Seperti itu. Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Dan begitupun dari keutamaan ataupun dari hikmah seseorang ditimpa bencana oleh Allah adalah min asbabi rif'ah wa tamkin. Allah menginginkan orang ini diangkat derajatnya dimuliakan dengan sakit tersebut, maka setelah sakit pasca sakit, Allah memberikan rizki yang melimpah. Allah memberikan usia yang panjang. Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Maka pendalilannya masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, "Mayusabu muslim min musibatin illa rafa'allahu biha darajah wa anhu sayyi'ah." Maka tidaklah seorang muslim diberikan bencana oleh Allah musibah kepadanya dan bersabar, maka tidaklah kecuali pertama Allah menginginkan diangkat derajatnya. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Maka ini adalah hikmah yang keberapa tadi? Keempat atau kelima? Dan begitu pun contoh yang lain penyebab dari arizq, warifah, watamkin fil ard penyebab seseorang diberikan rizki yang melimpah dan ditinggikan derajatnya dengan musibah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umi Salamah. Berkata Umi Salamah, "Lama tuwfiya Abu Salamah fa ayu rajulin afdal minhu?" Fa ana qultu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bahwa di saat meninggal Abu Salamah, istri Umi Salamah, di perang jihad, maka dikatakan siapa? Seorang suami yang lebih baik dari Umi Salamah? Jelas karena dia istrinya. Tidak ada the hero yang paling baik kecuali suaminya. Maka seorang suami adalah hero bagi istri-istrinya. Begitupun Ummu Salamah. Kemudian di saat meninggal Abu Salamah merupakan musibah yang besar bagi istri Nabi. Setelah itu maka dia diajari doa oleh Nabi. Allahumma jurni fi musibati. Wakhlifni khairan minha. Wakhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang aku derita. Dan gantikanlah dengan kenikmatan yang lebih prima dari diambilnya oleh kamu Abu Salamah dari diriku. Maka diajari doa ini oleh Nabi. Maka akhirnya Ummu Salamah selalu mengulang-ulang Allahumma jurni fi musibati. Wahlifni khairan minhu. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas kesabaran meninggalnya Abu Salamah dan gantikanlah dengan yang terbaik. Maka tidaklah lama seperti beberapa kurun waktu, tidaklah Nabi menikahi Abu Salamah. Fa'ayu rajul afdal minan Nabi. Maka siapa laki-laki yang lebih baik daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini doa Ummu Salamah. Di saat ditimpa musibah. Ditinggal oleh suaminya seorang manusia biasa. Lebih afdol dari kita karena seorang sahabi. Namun Allah gantikan. Karena kesabarannya dari musibah ini mengambil hikmah. Maka Allah gantikan dengan best of the best. Dengan manusia yang terbaik di muka bumi ini. Bahkan afdalul anbiya sebaik-baiknya para nabi siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggal lima menit atau tujuh menit, maka kita langsung masuk kepada hikmah juga yang kita anggap terakhir. Maka dari hikmah yang bisa kita petik di saat kita mendapatkan musibah, yakinilah di saat kita sabar atas musibah tersebut, maka penyebab kenikmatan the high enough, kenikmatan yang puncak prima yang kita idam-idamkan semuanya apa? Masuk kepada surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka surga itu hujibat bil makarih. Dan dari makarih adalah al-qadha yang buruk, maka pendalilannya banyak. Di antaranya kami berikan dua hadis karena waktu tinggal lima menit lagi. Pertama hadis yang mana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ida ahadallahu bihabibataihi abdallahullahu bihabibataihi al-jannah. Jika seseorang diambil habibataihi, apa makna habibataihi? Siapa yang bisa jawab, apa makna habibataihi? Kedua mata ahsan, barakallahu fikum. Biar bisa minum, kita tanya. Makna habibatai dua mata. Barang siapa di dunia ini yang diambil kedua matanya oleh Allah dan dia sabirun muhtasib, bersabar dan meminta pahala dari Allah, abdallahul jannah. Allah akan memberikan surga kepadanya. Karena mata adalah kenikmatan yang besar. Di mana dia bisa menikmati keindahan dunia ini dan bertambah bersyukur kepada Allah, melihat istri-istrinya yang cantik, bersyukur dan banyak dari perkara-perkara dari kenikmatan mata ini. Dan di hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari periwayatan Atha Ibnu Abi Rabah seorang tabi'i yang bertanya kepada gurunya Ibnu Abbas. Maka berkata Ibnu Abbas kepada muridnya atau Ibnu Abi Robah, Ala unabbi'uk bi imra'ah sauda min ahli nar. Tidaklah kamu menginginkan aku beritahu dari perempuan hitam dari Afrika yang mana dia itu menjadi penduduk surga. Bala, tentu wahai guruku Ibnu Abbas, kata Tabi'i atau Ibnu Abi Robah, karena dia juga dalam keadaan hitam legam dari Afrika. Maka dikatakan, kanat imro'ah sauda tasro' Dulu ada perempuan di zaman Nabi dalam keadaan tasro. Apa makna tasro? penyakit epilepsi. Penyakit ini barakallahu fikum menguasai akal karena dari beberapa selaput di otaknya kekurangan oksigen sehingga gelap blank. Akhirnya terjatuh dan mengeluarkan buih dan mengejang seperti itu. Maka epilepsi ini adalah penyakit yang menimpa perempuan hitam legam tadi. Maka akhirnya banyak peristiwa dia terkena musibah ini dalam keadaan kejang di pinggir jalan, di luar rumah. Maka aib, apalagi dia telah masuk kepada Islam dan perempuan muslimah bagaimana? Dalam keadaan jatuh di jalanan terbuka auratnya. Maka dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ana asra, aku mempunyai penyakit epilepsi. Udullah an yusfini." Doakan kepada Allah ya Rasulullah agar Allah menyembuhkan aku. Apa ucapan Nabi? Hal anti turidin ad-du'a Allah yasfiki saat ulaki. Walakin ida sabirti falakil jannah. Jika kamu menginginkan wahai perempuan hitam untuk disembuhkan dari penyakit epilepsi, aku berdoa kepada Allah dan akan dihilangkan. Namun diberikan ikhtiar Diberikan multiple choice oleh Nabi. Namun ada sisi opsi yang lain. Apa? Anti bersabar untuk itu, anti mendapatkan surga. Ini the point dari hadis ini. Bahwa hikmah dari musibah yang menimpa kita, bersabar dengan epilepsi, Allah akan menjanjikan surga. Namun perempuan ini selain memilih opsi yang kedua lebih baik masuk surga daripada diangkat di dunia, Ternyata dia perempuan hitam legam yang sangat cerdik cendikia. Dia katakan kepada Nabi, Asbir walil jannah ya Rasulullah. Aku bersabar dan untukku surga ya Rasulullah. Baik. Namun ada permintaan ini kecerdikan beliau. Walakin atakasyaf. Udu'u rabbak an la atakasyaf. Ya Rasulullah. Namun aku dalam keadaan epilepsi Terbuka auratku di jalanan. Maka doakan kepada Allah. Allah menjadikan penyakit ini di saat datang Allah tutup, Allah hijabi dari pandangan kaum muslimin. Maka perempuan yang cerdik cendikia ini kelak di hari akhirat masuk surga. Di dunia Allah hijabi kaum muslimin untuk melihat auratnya. Maka berkata Ibnu Abbas, bahwa perempuan ini semenjak itu tidak pernah terlihat epilepsinya kumat di jalanan. Dan dikabarkan bahwa perempuan ini masuk kepada surga, maka sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada kami sampai kepada 7.15, maka waktu telah masuk kepada 7.15, maka kita tutup kajian kita.